Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi timbangan berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka meniti jalan ilmu yang mana ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala agar untuk dimudahkan ke dalam surganya amin setelah beberapa kali libur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan yaitu pembahasan kita dari kitab Amdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Makdifi Al-Imam Abdul Ghani al ini kita telah sampai pada bab nawaqidus shalah atau kita telah membahas kita shalah kita yang berkaitan dengan sholat dan di awal pembahasan kita sudah mulai membahas bahwa itu sholat dan hukum tarif sholat dan batasan-batasan yang hal-hal yang dilarang untuk melakukan sholat. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mulai atau melanjutkan pembahasan kita pada bab fatul sholat jama'ati wa wujubiha. fatul sholat jama'ati wa wujubiha. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan bahwasanya sholat adalah merupakan kewajiban setelah syahadatain dan merupakan amal ibadah yang sangat penting Sehingga mu'alif di sini pun sebelum membahas sholat membahas semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sahnya sholat. Berkaitan dengan sahnya sholat. Dan hari ini kita mulai membahas yang berkaitan dengan sholat diantaranya adalah fadlu sholatil jamaati wa wujubiha keutamaan sholat jamaah dan kewajib kewajibannya. Ya. Kalau melihat judulnya di sini, mualif menulis bab fadli salatil jama'ati wa wujubiha. Bab utamanya salat jamaah yang dimaksud di sini adalah salat salat lima waktu yang ma'ruf salat fardu wa wujubiha dan kewajibannya Di sini mempunyai dua pembahasan yaitu kata tentang keutamaan sholat jamaah dan hukum sholat jamaah. Keutamaan sholat jamaah dan hukum sholat jamaah Ya. Hadis-hadis yang dibawakan di sini di antaranya ada hadis, hadis Abdullah bin Umar, hadis Aisyah, hadis Abi Hurairah dan lain sebagainya yang mana berkaitan dengan membahas dalil-dalil tentang sholat jamaah baik keutamanya maupun wajibnya sholat jamaah. Adapun dalil yang pertama yang dibawakan oleh mualif di sini adalah hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar yang mana pertama-tama di sini menunjukkan fadilah sholat jamaah menunjukkan fadilah salat jamaah. An Abdullah bin Umar An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'i wa 20 darajah. Dan hadis kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darjah wa khutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam taz lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fis fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salati man tadara salat Mutafakun alaihi wa fi lafdil Bukhari. Ya, dua hadis dulu nanti kita lanjutkan dengan hukum-hukum sholat jamaah. Yang pertama, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan hadis Abu Hurairah ini tersirat di sana ada beberapa fadilah sholat jamaah fadilah atau keutamaan sholat jamaah. Sholat jamaah yang dimaksud di sini adalah sholat lima waktu, sholat al fardhu. Di antaranya yang jelas yang pertama adalah tertaruh dalam hadis ini bahwa sholat jamaah pahalanya derajatnya itu lebih besar daripada sholat sendirian berlipat menjadi 27 tingkatan. menjadi 27 tingkatan. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat jamaah dan juga dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah. Adapun penulis di sini merujukkan apa? Wajib. Kita nanti akan bahas pada hukumnya tapi kita harus tahu dulu apa yang dirujukkan oleh penulis di sini dengan dalil apa pada judulnya tertulis wa wujubiha dan kewajibannya maka menunjukkan alimam itu eh, e, Ibnu almak di sini sini atau al almak di sini sini menunjukkan beliau merujukkan yang wajib yang wajib nanti kita akan bahas di antara keutamanya yang lain adalah yang tertera dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya di sana disebutkan setiap langkah orang yang menuju masjid dan sholat jamaah maka akan diangkat nah, diangkat baginya satu derajat satu derajat ini merupakan pahala bagi orang yang sholat jamaah. Pahala bagi orang yang yang mana yang menjadi syahid hadis ini adalah yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Yang mana dia tidak melangkah satu langkah pun kecuali dia pada langkah tersebut akan diangkat derajatnya. Ya. Dan yang lainnya di antara pertamanya adalah orang tersebut yang melakukan salat jamaah di masjid dia akan didoakan oleh malaikat kerahmatan dan ampunan ya sebagaimana hadis yang eh, tadi sebutkan bahwasanya fa idza shalla lam tazilil malaikatu tusalli alaihi ma dama fis salat selama dia melakukan sholat di masjid ya, selama sedang berada di masjid maka senantiasa malaikat itu apa namanya memberi sholawat kepada dia memberikan sholawat kepada dia artinya mendoakan kebaikan didoakan oleh malaikat ya malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai dosa Dengan doa apa? Allahumma salli alaihi Allahumma firlahu Ya Allah berilah kebaikan Salawat kepada orang tersebut Dan berilah ampunan Dan rahmatilah orang tersebut Rahmatilah orang tersebut Dan senantiasa malaikat itu berdoa kepada orang yang Berada di masjid untuk sholat jamaah Sampai dia selesai keluar dari masjid selesai melakukan sholat dan keluar dari masjid. Ya, itulah sholat jamaah di antara pertamanya. Adapun di sini dalam hadis yang pertama dan yang kedua ada perbedaan tentang tingkatan pahala. Kalau yang hadis pertama itu disebutkan berapa? 27 tingkat. Tapi kalau yang di hadis Abi Hurairah ini ditingkatkan menjadi berapa? Khamsata 'isrina dhi'fan Menjadi berapa? 25 tingkatan lipat. 25 lipat. Di sini tidak berarti antara satu hadis dengan hadis yang lain itu apa namanya bertentangan ya. Karena sebutan Sab'a isril atau 27 dan hadis yang mengatakan 25 ya itu menunjukkan akrobah atau kedekatannya ya. kedekatan daripada bilangan tersebut ya. kedekatan dari bilangan tersebut nah. karena bilangan yang kecil tidak menafikan daripada bilangan yang banyak karena mafhum pemahaman dari ini bilangan yang apa namanya yang sahih menurut para ahli usul ya, Artinya penyebutan 25 itu termasuk masuk daripada 27. Jadi di sini tidak menjadi pertentangan, tidak menjadi pertentangan karena penyebutan yang sedikit termasuk juga di sana penyebutan yang banyak. Tidak menafikan adanya 27 karena di sini disebutkan 25. Hadza min untuk kedekatan hitungan saja. Hanya para usul, dari musul, walaupun berbeda jumlah yang disebutkan nah, daripada jumlahnya jumlah atau bilangan derajatnya maka tidak menafikan bilangan yang 20 yang 27 yang 27 dan banyak lagi di antara keutamaan-keutamaan sholat jamaah yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang diambil hikmahnya oleh para ulama menunjukkan bahwa sini sholat jamaah adalah e, eh, sholatnya orang-orang yang bertakwa ya sholatnya orang-orang yang bertakwa dan bukan sholatnya orang-orang munafik para ulama mengambil dalil diantaranya adalah sholat jamaah adalah termasuk daripada syiar-syiar agama Islam syiar-syiar agama Islam. Dan Allah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syiar agama Islam apa? Dzalika wa may sya'ir Allah, fa innaha min al qulub. Demikianlah orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya apa? Afqalus salat ala munafiqin salatul asr wa salatul isya. Ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat asar dan salat isya. Karena mereka itu malas. Malas untuk apa namanya? mensyiarkan syiar agama Islam yaitu salat jamaah yang diwajibkan oleh Rasulullah dan Allah oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya kontinunya ataupun istiqomahnya orang yang bersolat jamaah adalah sebagai tanda-tanda akan kemenangan agama Islam. Ya, akan kemenangan agama Islam. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam akan muncul dan apa namanya akan kebenaran akan muncul dan memenangkan ketika apa sholat subuhnya sholat subuhnya kaum muslimin itu sama dengan sholat Jumatnya sholat Jumatnya maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah ini adalah merupakan benar-benar apa namanya tanda-tanda yang menunjukkan akan kemenangan kaum muslimin di antaranya antara agama-agama yang yang lain. Rasulullah e, merupakan salah satu mengatakan merupakan salah satu tanda daripada kemenangan kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin sholat subuhnya sudah sama seperti sholat Jumatnya. Nah itu di antara keutamaan-keutamaan sholat jamaah Salat jamaah salat fardu Lalu yang selanjutnya Tentang hukum salat jamaah Hukum salat jamaah Kita bacakan hadisnya dulu yang berkaitan dengan hukum salat jamaah yaitu hadis yang selanjutnya An Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asqalu salawati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Ini dalam satu riwayat. Ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Salat isya dan salat fajar ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya salat asar. Walau yang fihi ma fihima ma walau habwan. Seandainya orang muslim itu tahu apa yang ada di balik sholat isya dan sholat fajar ini maksudnya adalah sholat subuh ya. La taumma niscaya dia akan mendatangi sholat tersebut walau habwan walaupun dia merangkak dia harus merangkak Walaqad hamam an amura bis salati fatuqama thumma taliqa fi rijalin dan aku telah tuh aku telah beritimah untuk aku ingin agar ada yang memerintahkan sholat satu komu kemudian didirikan komat sholat thumma antaliqu fi rijalin ma'hum huzamun min hatabin kemudian ada yang keluar daripada di antara laki-laki bersama mereka membawa apa membawa kayu bakar ila qaumin pada suatu kaum la yashaduna salata fauharriqu alaihim buyutahum binnar yang mana kaum tersebut tidak mau sholat jamaah tidak mendatangi sholat jamaah sehingga aku akan membakar terhadap mereka yaitu rumah-rumah mereka dengan api neraka eh, apa? dengan api bukan api neraka akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api api yang dikasih kayu bakar tersebut ya. dalam hadis ini ada ancaman berat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang meninggalkan sholat jamaah ya, ancaman berat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan sholat jamaah yaitu apa orang tersebut atau kaum tersebut Seandainya ada pada zaman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, maka Rasulullah ingin mengumpulkan seseorang yang khusus untuk membawa kayu bakar dan membakar kaum yang tidak mau sholat jamaah tersebut. Nah, dengan dalil ini, maka mu'alif mempunyai istimbat yang kuat bahwasanya hukum sholat jamaah menurut Malik di sini adalah wajib ain. Wajib ain. Walaupun ini permasalahan ini hukum sholat jamaah itu apabila kita meneliti daripada e, ucapan ala imam al atau para imam mereka itu berbeda pendapat dan berbeda ihtijajnya atau hujahnya Nanti kita sebutkan masing-masing pendapat di antara mereka. Yang jelas para ulama itu ya, walaupun kita rojikan dulu karena e, apa namanya? Penulis di sini mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib. Tapi kita akan bahas sedikit bagaimana argumen-argumen ulama yang tidak mewajibkan dan bagaimana argumen-argumen ada yang apa namanya sangat sadik jadi dalam masalah hukum sholat jamaah ini para ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama seperti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah mereka yang mengatakan wajib ain illa bi'uzrin. Wajib ain kecuali ada uzur. Ya, ini seperti pendapatnya Al-Imam Ahmad, pendapat Hanabilah. Ya. Ada yang pendapat lain yaitu pendapatnya Ibnu Hazm al dahiri Ibnu Hazm al dahiri ya mereka lebih syadid lagi lebih parah lagi mereka berpendapat bahwa sholat jamaah itu adalah syarat di antara syarat sahnya sholat jadi kita ungkapkan dalilnya masing-masing ya. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah. Maksudnya di sini adalah sunnah dalam hukum fikih apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan do dosa. Di sini sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan. Dalil mereka diantaranya adalah hadis bab hadis yang pertama tadi yaitu hadisnya siapa Abdullah bin Umar bahwasanya salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi fardhi bi sab'i wa 'isrina darajatan Salat jamaah katanya dalil yang mengatakan bahwasanya E, sholat jamaah itu adalah sunnah maka kata-katanya adalah sholat jamaah itu tingkatannya lebih tinggi fadilahnya derajatnya mencapai 27 derajat mencapai 27 lalu dari mana sisi sunnahnya ya dari mana sisi sunnahnya sisi pendalilan mereka adalah apa bahwasanya setiap sholat itu apa namanya setiap sholat itu ada derajatnya. Ketika di sana istaroka fil afdaliyah bergabung dalam keutamaan. Nah, yang satu keutamaan sholat sendiri ada utamanya. Yang kedua sholatnya sholat jemaah ada utamanya. Bergabung kedua utamaan ini tidak menunjukkan wajib. Ya, karena tidak ada perintah di sana. Karena ada istirahat, istirahat ini gabungan fadilah saja, maka tidak menunjukkan wajib ya, tidak menunjukkan wajib kata mereka. Karena tidak ada indikasi bahwasanya seakan-akan di sini adalah perintah. Jadi sunnah saja. Kalau mau, ya dapat 27. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini namanya penggabungan di antara fadilah masing-masing sholat jamaah dengan sholat apa namanya sholat e, munfarid atau sendirian. Karena katakan seperti Adapun dalil-dalil yang mengatakan seperti tadi Rasulullah akan membakar e, orang yang tidak mau sholat jamaah dan lain sebagainya itu hanyalah apa namanya e, dikoyitkan atau dibatasi dengan tetap di sini ada perbedaan derajat dalam sholat maka mereka mengatakan tetap sunnah. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya jadi sahib, sahib, sahibul kitab ini, yang punya kitab ini mengatakan bahwa saya pendapatnya adalah wajibul ain. Wajib ain, illa min udhrin. Kecuali ada uzur. Nanti kita sebutkan uzur-uzur daripada sholat jamaah di masjid. Mereka mengatakan bahwasanya sholat jamaah adalah wajib. Karena apa? Karena sudah jelas. Ya, sudah jelas bahwasanya Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengancamnya dengan syadidul wa'id, ancaman yang sangat apa namanya sangat keras sampai-sampai ketika ada orang yang eh, apa namanya tidak mau sholat jamaah maka mau dibakar rumahnya mau dibakar rumahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan di antara hadisnya adalah hadis Abi Hurairah atau hadis yang lain yang hadis Abi Hurairah adalah tadi hadis yang mau dibakar orang yang tidak menjamaah. Hadis yang lain adalah hadis Abdullah bin Umi Maktum. Seorang sahabat yang buta yang mana dia rumahnya jauh dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melewati hutan. Nah saat itu Abdullah bin Maktum ini yang keadaan buta meminta rukhsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta rusuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keringanan yang mana beliau mengatakan bahwasanya apakah boleh saya untuk meninggalkan sholat jamaah? Ya, dalam keadaan buta, merangkak ke masjid dan melewati hutan. Dia minta rusuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah boleh meninggalkan sholat jamaah? Apa kata Rasulullah? Atas maun nida Apakah engkau mendengarkan panggilan? Maka dia mengatakan, "Nah, saya mendengarnya. Saya mendengar ada." Maka Rasulullah "Ya, "Fa'ajib." Maka wajib apa penuhilah sholat jamaah tersebut. Di sini menunjukkan perintah. Fa'ajib, maka laksanakanlah. Abdullah bin Maktum ini dia dalam keadaan buta, tidak melihat kesusahan datang ke masjid, minta uzur untuk silat salat jamaah tidak ikut salat jamaah sama Rasulullah ditanya apakah kamu mendengar adzan wajib maka wajib bagi kamu untuk ataupun penuhilah salat jamaah tersebut sini menunjukkan perintah maka menunjukkan di sini adalah wajib ya wajib adapun dalilnya orang yang mengatakan sunnah yang pertama bahwasanya dia adalah afdholiyah. ini afdholiyah itu dari ajri tidak menunjukkan bahwasanya itu menafikan kewajiban. Karena antara kewajiban satu dengan kewajiban lain itu bisa jadi utamanya keutamanya berbeda, beda. Tidak menafikan daripada perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya sholat jamaah. Terus yang kedua juga, ketika satu hukum ya, ada di sana ancaman, ya, ada ancaman, maka Ketika ada satu hukum yang di sana ada ancaman baik di dunia maupun di akhirat, maka itu adalah apabila meninggalkannya termasuk kabair minal kabair. Ya, termasuk dosa daripada dosa-dosa besar. Makanya para ulama bisa membedakan antara dosa besar dan dosa kecil di antaranya adalah tiga. Ya. Kalau yang dosa besar di sana ada ancaman, di sana ada laknat, di sana ada hukum haid kumhat ini ya perbedaan dosa besar dan dosa kecil yang pertama adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala neraka atau siksa di dunia maupun di akhirat yang keduanya adanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah Subhanahu wa taala Allah rasabal murtasi Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Di sini dosa nyuap dan menyuap berarti termasuk kategori dosa besar karena ada apa? Ada laknat. Yang ketiga, ketika ada hukum apa had di dunia. Hukum had itu adalah hukum pidana. Seperti orang membunuh harus di kisos, harus dibunuh. Ketika orang mencuri, wasari, eh, kotak wasariq faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan e, tangannya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar. Nah, ancaman seorang yang meninggalkan sholat jamaah di sini, yaitu ancaman apa? Allah eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah daripada orang yang tidak mau sholat jamaah. Maka di sini apabila meninggalkannya menunjukkan itu adalah dosa besar. Ketika satu dosa, dosa besar ada bukti dosa besar ditinggalkan, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu adalah wajib. Ya, sholat jamaah itu adalah wajib. Terus yang ketiga, Ya pendapat yang ketiga, walaupun salah satu pendapat atau beberapa minal ulama, sedikit para ulama ada yang mengatakan mereka juga mengatakan fardu kifayah. Nah, tapi pendapat ini adalah berik dan ee, eh, tidak sesuai dengan dalil yang ada. Dan mereka fardu kifayah. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mereka yang mengutamakan eh, mengatakan bahwasanya sholat jamaah termasuk syarat sahnya sholat. Ini lebih sadid lagi, ya. Sholat jamaah adalah termasuk syarat sahnya sholat. Kalau nggak sholat jamaah berarti tidak sah katanya. Ini ada pendapat ulama seperti seperti Al-Imam Ibn Hazm Ibn Ibn Hazm Al-Zahiri ya eh, Imam Zahiri dan uh, ini adalah termasuk pendapat yang agak apa namanya agak terlalu syadid mutasyadid ya ma'ruf min Ibn Hazm mereka mutasyadid tapi bukan berarti mereka tidak punya dalil. Mereka berpegang teguh dengan dalil yang diriwayatkan eh, oleh Imam Daruqutni dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan katanya man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Ya. Barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan maksudnya dan dia tidak memenuhinya fala salata lahu maka tidak ada salat baginya katanya illa min udhrin kecuali ada udhur. Jadi tadi yang mengatakan ini fatu ain, terus ini adalah syarat sahnya sholat ini semuanya illa min udhrin. Karena nanti kita sebutkan uzur-uzur boleh orang meninggalkan sholat jamaah. Nah, riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hazm ini, la salata illa min udhri, tidak ada salat katanya. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya ini adalah bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi mauquf terhadap Siapa? Ibnu Ibnu Abbas. Yang sahih ini adalah tidak marfu. Artinya yang namanya marfu itu perkataan Nabi, gitu ya. Tapi kalau mauquf itu hanya berhenti riwayatnya pada sampai sahabat, perkataan sahabat. Dan para ulama telah e, meneliti rijalnya bahwasanya yang sahih ini adalah apa namanya? E, menunjukkan mauquf kepada sahabat sahabat Ibnu Abbas. Kalaupun dikatakan hadis ini marfu, kata para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya apabila tidak sholat jamaah di masjid itu tidak sah. Akan tapi apa? La sholat lahu ay min kamalis sholat. Dia tidak mendapatkan apa? Kesempurnaan sholat. Bukan tidak mendapatkan sahnya sholat. Yang dimaksud seperti itu. Yang dimaksud adalah seperti itu. Maka e, dari sini dari berbagai dalil yang ada disampaikan dan dalil-dalil yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib pun yang lain masih banyak dari Al-Quran ya diantaranya adalah e, ketika Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atau mensyariatkan dalam surat An-Nisa itu e, tentang sholat khauf sholat khauf itu sholat dalam keadaan terang sholat dalam keadaan perang syariat sholat khauf ini dalam keadaan darurat perang pun tetap diwajibkan untuk apa? sholat jamaah yang mana satu kelompok melakukan sholat dan kelompok lain menenteng senjata sehingga eh, apa namanya imamnya belum selesai yang imamnya menyelesaikan sendiri dan bergantian dengan yang menenteng senjata ini semuanya dalam kondisi sholat apa sholat jamaah sholat jamaah makanya para ulama mengatakan bahwasanya apa dalam keadaan khauf aja seperti ini, Rasulullah mensyariat Allah mensyariatkan apa? Tetap untuk sholat sholat jamaah, sholat khauf dalam perperangan. Walaupun nanti ada keadaan sendiri, uzur orang yang ketakutan tapi bukan dalam peperangan. Adapun dalam peperangan, pelaksanaan sholat khauf itu tetap harus dalam keadaan sholat ber, berjamaah sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah kalau dalam keadaan aman. Kalau dalam keadaan aman. Yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumulillahi qanitin." Agar apa namanya? Kita suruh melakukan sholat itu bersama orang-orang yang sholat. Artinya di situ menunjukkan bahwasanya agar di sini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersolat bersama orang-orang yang solat. Ini menunjukkan atau dalil-dalil di antaranya orang yang mengatakan ataupun pendapat yang rajih bahwasanya solat sama itu wajib illa min kecuali di sana ada uzur-uzur tentang solat jamaah. Ya, itu tentang hukum sholat jamaah. Jadi yang rajih adalah wa, wajib. Walaupun wajib di sini ada takyidnya ilamin, udhur kecuali ada uzur. Lalu pembahasan yang selanjutnya ketika ataupun wajibnya sholat jamaah ilamin udhurin kecuali ada udhur, kita juga harus tahu diantaranya apa yang menjadi udhur orang tersebut boleh meninggalkan sholat jamaah tentang uzur-uzur orang tersebut atau rohsah orang tersebut e, boleh meninggalkan sholat jamaah. Uzur yang ada di sini untuk tidak melakukan sholat jamaah itu terbagi menjadi dua kategori, dua kategori. Jadi dua kategori. Yang pertama adalah a'dzarul amah atau uzur yang sifatnya umum ya, sifatnya umum nanti saya terangkan yang kedua adalah a'dharul khosah uzur yang sifatnya khusus uzur yang sifatnya khusus yang pertama adalah uzur yang sifatnya amah umum seperti misalnya uh, al-matar atau hujan. Adanya hujan. Hujan pada saat waktu sholat jamaah ini menjadikan uzur bagi manusia boleh tidak sholat jamaah di masjid. Ya, boleh tidak sholat jamaah di, di masjid karena apa? Pada hadis yang uh, sahih bahwasanya tentang kaifiat adzan disunahkan ya, disunahkan nanti kita masuk bab adzan insyaallah ada e, keterangan lisannya di antaranya adalah ketika hujan maka muadzin menambahkan apa sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum Sholatlah kalian di rumah kalian Sholatlah kalian di tempat tinggal kalian Ini adalah tambahan dan sunnah ketika seorang muadzin e, pada waktu hujan boleh menambahkan Salufi buyutikum, salufi rehalikum. Salatlah kalian di rumah kalian dan salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Nah, ini nanti di bab adan ada pembahasan sendiri bagaimana kafiatnya. Insya Allah ada. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat jamaah atau ketika hujan dalam keadaan dilaksanakan jamaah maka bagi kaum muslimin boleh dia sholat di rumah, boleh dia sholat di rumah ataupun yang lain misalnya uzur yang eh, lain adanya apa namanya har syadid ya ketika panas yang sangat yang menyusahkan orang itu keluar dari rumah untuk sholat jamaah di masjid ya karena dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Fabridu bis maka dinginkanlah dengan sholat boleh sholat zuhur misalnya lagi panas banget diakhirkan atau diundur karena ini merupakan tuadza ataupun e, apa namanya menyusahkan masyakoh bagi orang kaum muslimin maka dengan ini para ulama beristibat bahwasanya boleh orang yang sangat panas untuk tidak ketika panas sekali dan bisa menyusahkan jamaah untuk sholat di di rumahnya sholat di rumahnya <clears throat> dan lain sebagainya. Itu adalah uzur-uzur yang umum, uzur-uzur yang umum. Adapun uzur yang khas ataupun rukhsah yang khusus, ini berkaitan pada pribadi seorang. Di antaranya adalah orang tersebut bisa meninggalkan sholat jamaah dan tidak terkena kewajiban sholat jamaah. Di antaranya adalah orang sakit, ya, orang yang sakit Ya. Dalilnya apa? Dalilnya di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal apa menjelang wafatnya, beliau sedang sakit. Ya, beliau sedang sakit dan datang waktu sholat, para jamaahnya menunggu, menunggu imam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak keluar, tidak memaksakan diri. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? maru Abu Bakr, perintahlah Abu Bakar, fal yusalli dan sholatlah dengan manusia. Jadi yang mengimami siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar apa, e, sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah dalam keadaan sakit. ini menunjukkan Rasulullah tidak ke masjid, tidak sholat jamaah karena uzur apa? Sakit. Maka para ulama mengatakan apabila sakit yang menyusahkan orang tersebut untuk sholat jamaah maka boleh dia sholat sholat di di rumah seperti apa yang Rasulullah perintahkan kepada Abu Bakar. Yang lainnya adalah diantaranya rasa takut, rasa takut yang sangat. Takut di sini apa namanya ya? E, bukan keluar dari masalah peperangan, keluar dari masalah peperangan karena e, orang jihad ini justru disyariatkan orang Islam tidak boleh takut sehingga sholat jamaah pun tetap dilaksanakan dalam sholatul hauf. Hauf ini dalam peperangan tidak di, tidak termasuk di sana. Tapi yang dimaksud takut di sini adalah dia mempunyai rasa takut ataupun ketika ada sesuatu huru hara misalnya huru hara yang mana entah di situ ada keributan, kekacauan dan lain sebagainya di luar jihad fisabilillah. Di luar jihad fisabilillah ada kekacauan apa, ada perampokan, ada dan lain sebagainya. Ini boleh uzur. Ya, uzur. Sesuai dengan sabda Nabi saw Alaihi Wasallam, "Man sami'a nida falam yamna'hu an ittiba'u Barang siapa yang apa namanya mendengar panggilan sholat maka tidak mencegah apa sholat tersebut atau bisa mencegah sholat tersebut adalah udur. Para sahabat mengatakan, wamal udur ya Rasulullah. Apa udurnya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, haufun au maridun lam yakbal minhu sholatul sholat. Yaitu rasa takut yang sangat atau orang yang sakit yang mana orang tersebut tidak bisa menunaikan sholat jamaah maka boleh seperti itu ya boleh sangat takut misalnya ada binatang buas menghalangi di jalan atau ada keributan atau orang jahat dan lain sebagainya boleh seorang tersebut tidak apa namanya sholat jamaah di di masjid ini termasuk udur-udur yang menghilangkan kewajiban orang tersebut untuk sholat jamaah untuk sholat jamaah atau misalnya takut kalau di rumah itu ada harta di situ musim pencuri misalnya musim perampokan dia harus menjaga hartanya di rumah tidak apa-apa seperti ini tidak apa-apa dia meninggalkan sholat sholat jamaah dan contoh-contoh yang lain yang selanjutnya adalah diantaranya ketika waktu sholat jamaah dilaksanakan makanan sudah dihidangkan makanan sudah dihidangkan iya. Ya sebagaimana eh, sholat tujuannya adalah agar dia khusyuk, konsentrasi dalam sholat, nah, maka di ketika sudah koma tapi makanan sudah dihidangkan maka ini adalah termasuk udur untuk menunda ataupun ketika dia selesai makan sholat jamaah sudah selesai boleh dia tidak terkena kewajiban untuk sholat sholat jamaah ya sholat jamaah Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La solata bihadratil ta'am. Tidak ada solat dengan apa? Dengan datangnya makanan. Dengan datangnya setelah datangnya makanan. Di sini adalah ilahnya apa? Ilahnya adalah ketika orang tersebut apa namanya telah dihidangkan makanannya dan dalam keadaan lapar dikhawatirkan nanti sholatnya tidak akan dan terlalu memikirkan apa makanan maka di sini termasuk udur sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah sholat lihat eh? roti atau tidak ada sholat maksudnya ketika tidak ada sholat bukannya menafikan sholatnya tapi tidak apa-apa dia tidak sholat jamaah dan sholatnya ketika dia sudah selesai makanannya apabila makanan sudah di, dihidangkan akan tapi la salata bihadri ta'am ini bukan larangan mutlak. Jangan sampai kita ada sholat jamaah sudah dihidangkan haram sholat jamaah bukan seperti itu ya tapi ini adalah mimbabil afdoliyah sebaiknya dia selesaikan dulu makanya sampai tenang ya, sampai tenang sehingga dia baru mengikuti sholat jamaah apabila masih masih ada sholat jamaah nah, tidak boleh tinggalkan buru-buru nanti malah jadi kepikiran tentang makanan tersebut. Makanya di sini adalah tidak mutlak. Karena bayinya apa? Bayinya adalah dia agar dia khusus sholat. Adapun yang misalnya sudah makan kenyang terus dihidangkan lagi, ya dia tetap apa kena kewajiban sholat jamaah. Karena tidak berpengaruh kepada orang tersebut atau tidak berpengaruh orang tersebut. Yang selanjutnya diantaranya Udurnya orang itu boleh tidak melakukan sholat jamaah adalah eh, mudafa'atu ahadi al-ahdatsan yaitu menahan apa namanya? menahan kepengin buang air, buang air besar maupun buang air kecil. Nah, ya, buang air besar maupun ketika di buang air kecil, ketika didirikan komat, sholat jamaah sudah datang, sudah ini, nah dia pas kebetulan waktu itu sangat mendesak kepengen ke belakang maka ini termasuk udur daripada orang-orang yang e, tidak terkena wajibnya sholat sholat jamaah tidak terkena wajibnya sholat jamaah dan dia hendaknya e, apa namanya melakukan udurnya tadi sampai selesai dan sampai tenang sebagaimana ini adalah e, ketika Aisyah dalam hadis Aisyah radhiallahu taala anha mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la salata bi hadrati ta'am wa la huwa bidafi'il wa la huwa bidafi'il tidak ada salat ketika datang makanan dan tidak tidak ada salat pula ketika dia dalam keadaan menahan air kencing ataupun menahan buang air besar. Nah, hendaknya dia tinggalkan. Bahkan Bahkan ketika dalam sholat pun, nah, ketika dalam sholat pun, ketika dia menahan air besar, hendaknya dia pun boleh untuk meninggalkan sholat. Walaupun pada hukum asalnya meninggalkan sholat dalam keadaan ibadah itu tidak boleh hukum asalnya ya hukum asalnya karena Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa la taqta'u janganlah kalian memutuskan ibadah-ibadah kalian pada asalnya nggak boleh tapi di tengah ibadah ketika dia mengikut yang tidak bisa ditahan dan mengganggu konsentrasi sholat maka dia boleh meninggalkan dan membatalkan sholatnya membatalkan sholatnya sehingga di sini Wong lagi ibadah saja boleh meninggalkan, apalagi untuk mengikuti sholat sholat jamaah. Ini termasuk udur udur daripada sholat jamaah. Yang lainnya diantaranya adalah seperti ketika orang itu mempunyai raih kariha atau apa namanya bau yang sangat tidak sedap, bau yang tidak sedap dari mulutnya. Karena eh, apa namanya seorang yang makan sesuatu ya sesuatu yang bisa mengganggu ya ta'adza mengganggu yang lainnya itu bisa apa namanya e, menghilangkan konsentrasi maka orang yang terkena ini pun uzur boleh dia meninggalkan ataupun menunda sholat jamaahnya dan ya, ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa man akala manakala man akala al basola wa thawba wal kurrata barang siapa yang memakan basol bawang wal kurrata dan bawang bombay nah, itu makanan-makanan yang bau pada zaman Rasul ini adalah makanan-makanan buat apa ya istilahnya mereka coelan mereka gitu ya bawang bombay bawang Fala yaqrabanna masjidannya, maka janganlah kalian mendekati masjidku. Dilarang oleh Rasulullah karena masih bau mulutnya. Karena apa? Fa innal malaikata ta'adza sesungguhnya malaikat itu para malaikat ta'adza dia itu tersiksa, terdolimi ataupun merasa e, tidak enak karena ya ta'adza bani Adam sebagaimana seorang itu apa namanya menganiaya ataupun merugikan atau menyusahkan bani Adam. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya sabda Rasulullah fala yaqrabanna masjidan. Janganlah kalian mendekati masjidku. Ini menjadi wujud bahwasanya ketika orang dalam keadaan bau sebelum dia membersihkannya maka walaupun sholat jamaah sudah dimulai boleh dia itu menundanya atau ketika membersihkan sudah selesai dia tidak terkena kewajiban sholat sholat jamaah karena apa di samping malaikat yang terganggu, Banu ada pun di sampingnya ter, terganggu. Karena Rasulullah mengatakan e, eh, Fa'inal malaikat aslinya malaikat itu adalah tata ada ya tata ada banu Adam terganggu sebagaimana terganggunya bani bani Adam sama ya. Dan masjid ini adalah tempat tempatnya malaikat. Malaikat sholat bersama kita dan bani Adam ataupun tetangga kita teman kita juga terganggu maka boleh di sana e, untuk tidak mengikuti sholat jamaah sehingga dan ini para ulama tidak mengkhususkan ini adalah bawang, basol dan lain sebagainya saja seperti nas dalam sini tapi merupakan yang lainnya kalau di disita mungkin bete, jengkol tuh mau bilas rokok juga kan termasuk al kariah, royah kariah, bau yang tidak menyedapkan boleh la wala yaqrabanna masjid jangan sampai mendekat masjidku dan ini pun lafaznya umum bukan untuk sholat jamaah saja majelis juga seperti itu majelis juga harus menjaga karohah karena apalagi majelis ilmu ini adalah tempatnya malaikat melapangkan sayap-sayapnya bersama kita ridon lima yasna ridho kepada kita majelis ilmu dan malaikat itu terganggu karena ya ada Banu Adam. Ketika Banu Adam tetangga kita, teman kita terganggu, para malaikat pun terganggu. Maka Rasulullah sama saya mengatakan, "Fala yaqrabanna masjidana." Jangan kalian e, mendekati masjid-masjidku. Di antaranya uzurnya yang lain adalah seperti safar. Safar e, ini adalah termasuk boleh orang tersebut untuk meninggalkan sholat jamaah karena pada hukum safar dia e, dibolehkan untuk menjamak kosong daripada sholatnya dan masyakoh ya masyakoh dalam safar e, bisa mengangkat kewajiban orang tersebut sholat sholat jamaah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain sahih Inna safar min qit'ati sesungguhnya apa namanya yang namanya safar termasuk min qit'atil adab dari bagian daripada azab. yang namanya safar itu ada masa besar, ya. sehingga Rasulullah mengatakan bagian daripada azab, ya, bagian daripada azab. Cuma itu ataupun safar itu termasuk bagian daripada Kita Mungkin mungkin adil azan potongan sebagian kecil daripada azab. Memang yang namanya safar itu masya Allah ada capean, kesusahan, khawatir dan sebagainya. Maka di sini menjadi rukhsah bagi orang yang apa namanya e, tidak terkena kewajiban sholat sholat jamaah walaupun orang safar pun kalaupun ikut sholat jamaah pun itu tetap mendapatkan pahala apa bisa naik, wa isrina derajat mendapatkan 20 derajat daripada pahala sholat yang sendirian cuman tidak terkena hukum wajib sholat jamaah Sebenarnya masih ada pembahasan satu lagi waktu sudah habis tentang masalah bagaimana hukum seorang laki wanita mendatangi masjid babu hudur nisa'i al masjid yang saya sampaikan secara singkat bahwasanya e, perempuan atau akhwat muslimah itu boleh ke masjid karena Rasulullah saw Alaihi mengatakan lah Tamna'u kan ima Allah masajid Allah Rasul mengatakan janganlah kalian melarang ima Allah Hamba-hamba Allah yang perempuan masajid Allah Untuk datang ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi Hukum bagi perempuan sholat di masjid itu tidaklah wajib Tidaklah wajib Bahkan lebih afdol Dia sholat di mana? Di rumahnya Karena seperti sebagaimana hadis apa namanya yang diriwayatkan Eh, oleh sahabiah ketika sahabiah salah satu sahabiah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini uhibu an nah. Sesungguhnya aku itu sangat senang untuk sholat bersama bersama bersamamu. Maka Rasulullah menjawab pun Kuntu a'lamu annaki turidinan an Aku tahu kalau kamu itu suka sholat denganku di masjidku ini. Dan Rasulullah mengatakan apa? salatuka fi salatuki fi buyutiki khairun min salatiki fi hujratiki salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki salatuki fi dariki khairun min salatuki fi masjidi fi masjidil kaum fi masjidil kaum wa kaum qaum wa salatuki fi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi hadha ini ada kisah seorang perempuan yang mana dia pengen sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi dan Rasulullah pun tahu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Sholatmu di tempat tinggalmu, ya, di tempat yang paling tersembunyi di rumah, tempat mabitmu, itu lebih baik daripada sholatmu di ruangan rumahmu. Rasulullah juga mengatakan sholatmu di ruangan rumahmu itu adalah lebih baik daripada sholat di negerimu. Sholat di negerimu atau masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, di masjid Nabawi. Ya, masjid Nabawi. Kita tahu semua kalau sholat di sana ada dilibatkan menjadi berapa? 500 derajat. Ya, kalau sholat di Mekah Madinah atau eh, di Mekah menjadi 1000 derajat. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para imam Allah, para akhwat, para umahat itu ahsan sholat fardu itu lebih baik di di rumahnya di rumahnya lah ada pun derajat 27 nah, kalau mendengar seperti ini bagaimana dengan 27 Rasulullah mengatakan sholat di masjidnya Nabi aja masih utama sholat di di rumah berarti tidak menafikan derajat dia untuk mendapatkan derajat yang tinggi yang tinggi karena perbandingannya sholat di masjid Nabawi aja masih lebih baik katanya sholat untuk di di rumahnya. Jadi tidak menafikan mendapatkan dari derajat tingginya sholat jamaah dan dia lebih afdol untuk sholat di rumah. Akan tapi di sini bukan berarti orang perempuan ataupun itu ataupun orang akhwat ataupun wanita tidak boleh sholat di masjid karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Eh, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian merarang para wanita muslimah untuk pergi ke Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Dan dalam hadis Umdatul Ahkam pun ada yang lain, "Idza sta'dzana ahadukum imra'atuhu yal masjid fala yamna'ha." Rasulullah mengatakan, apabila seorang perempuan itu minta izin kepadamu untuk pergi ke masjid, fala tamna'ha. Jangan kalian larang. Saat itu Bilal ya, dikatakan bahwasanya Wallahu lana ma'un. Demi Allah akan aku larang. Kata Bilal ini. Pada saat itu. Maka Abdullah bin Umar e, mencerca Bilal fasabahu sabban sayyan. Maka Abdullah bin Umar mencela Bilal yang dia akan melarang dengan pas dengan kuat para perempuan ke masjid dan nomor cercanya kata Ibn Umar apa? Kultu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbiruka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku menghabarkan kamu dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahu lan lanamna'hun dan engkau mengatakan demi Allah akan aku larang. Artinya apa? Ketika Bilal di sini melarang, pasti akan aku larang, tetap larang. Ibnu Umar membantah apa? Saya mengatakan daripada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah aja memboh, membolehkan ketika seorang perempuan itu minta izin untuk pergi ke mas ke masjid. Nah, dikuatkan dengan dalil lain bahwasanya tidak apa la imam Allah masjid Allah janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah perempuan untuk datang ke ke masjid. Maka dengan ini bahwasanya seorang perempuan boleh mendatangi masjid akan tapi tetap dengan koridor ataupun dengan koridor menjaga fit, fitnah. Ada beberapa masjid fitnahnya lebih banyak maka tetap dilarang karena waktunya adalah di di rumah. Tidak boleh tabarus tidak boleh mengumbar aurat, tidak boleh memewangian dan lain sebagainya yang merupakan fitnah-fitnah daripada perempuan. Apalagi apa namanya perempuan yang pakai wangi-wangian ancamannya lebih keras Rasulullah mengatakan apa e, seorang perempuan tatarrat ila qaumin famarrat liyajidu rihaha fa innaha zaniyah Terang siapa seorang perempuan yang layak pada suatu kaum agar dia ingin mendapatkan bau wanginya dari para laki-laki yang ada, maka cukuplah dia adalah dikatakan seorang pezina seorang terkait nama ya zania sesungguhnya dia adalah seorang pezina ini adalah ancaman bagi orang yang mengumbar bau yang sedap ataupun bau yang wangi-wangian di halayak ramai demikian juga kalau mau ke masjid dibolehkan akan tapi tidak. harus ada izin suami harus tidak tabaruj tabaruj itu tidak berdandan tidak memakai wangi-wangian dan jauh daripada fitnah, ikhtilat dan lain sebagainya sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabiah yang kita bahas pada mawak itu sholat bahwasanya karena sahabat sahabiah bahwasanya sahabiah itu keluar masjid dalam keadaan apa? gelas masih gelap, tidak dikenal masing-masing mereka dan keluar dari masjid pun tidak kelihatan siapa mereka sebagaimana apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Nah, mungkin <clears throat> itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini berkaitan dengan sholat jamaah dan insya Allah di kesempatan lain kita akan membahas bab sunan rawatibah, bab tentang sunnah-sunnah rawatib wa ta'kid rakaatai sunatul fajr wa fadliha dan kuat ta'kid atau ditekankan untuk sholat sunnah fajar dua rakaat wa fadliha dan keutamaannya. insyaallah kita akan membahas sunnah-sunnah rawatib pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Sallallahu alaihi Muhammad Kalau ada pertanyaan silakan. Insya Allah jelas ya. Jelas insya Allah. Tapi kalau betul. Hmm. Tapi kalau sekarang ini banyak orang yang berpergian jauh itu tujuannya untuk senang-senang saat berjalan-jalan. Yes. Baik itu yang termasuk safar. <coughs> Jadi yang namanya safar itu adalah lafzul umum as-safar menempuh perjalanan tidak ada koyit di sana eh, untuk hal-hal yang ibadah atau lain sebagainya. Yang namanya safar, walaupun dia rekreasi, kalau dia sudah mencapai derajat safar, tetap dia dikatakan safar. Tetap dia dikatakan safar. Maka hukum rukhsah tadi ataupun sholat jamaah yang lainnya, tetap dia eh, terkena hukum safar. Lalu bagaimana kalau safar untuk maksiat, Ustaz? Saya safar ke Madinah mau dompet. Ya. Kalau hukum safar itu tidak dinafikan dengan tujuan-tujuan lain. Yang namanya safar adalah menempuh satu perjalanan tentang tujuan apa. Walaupun itu maksiat tetap dikatakan safar, ya, tetap dikatakan safar. Akan tapi apa? Dia dosa karena maksiatnya bukan karena safarnya. Ya, artinya walaupun di situ menempuh untuk niat maksiat, safarnya mendosa, tapi tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum udzur, safar tetap dia karena hukum apa namanya? safar. Jadi kalau orang di sini niat pergian kemana satu negeri mau merampok misalnya, saya sholat jamak takdir dulu. Sholatnya sah, gitu ya. Hukum safarnya berlaku, tapi dia berdosa dalam masalah apa ya? Tujuan safarnya, bukan masalah dia tidak bisa menafikan hukum-hukum daripada hukum sholat ataupun uzur-uzur sholat sholat jamaah. Dan ini adalah rusak keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bentuknya safar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Inna Allah yuhibbu ayu taruhsatahu kama yakrahu ayu tamaksiyatah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai bagi orang yang mengambil rukhsahnya, keringanan dari Allah, sebagaimana Allah menyintai apa? Orang yang meninggalkan mak maksiat. Ya, meninggal maksiat. Dan ini seperti safar walaupun safari itu rekreasi tetap dia terkena boleh dia untuk e, sholat jamak takdim ataupun jamak takhir dan mereka sholatnya dan boleh meninggalkan sholat jamaah yang tidak boleh adalah meninggalkan sholat meninggalkan sholat jelas tidak boleh dalam keadaan apapun dalam keadaan apapun Allah Ta'ala cukup insyaallah ya ada untuk kecil itu makan bawang itu konsepnya sebenarnya tidak boleh makan harus membersihkan diri itu harus membersihkan eh. habis hmm. eh, para ulama mengatakan ini kembali kepada ulama fikih termasuk makanan-makanan yang e, eh, karoha yang bisa yata'adha al-malaikatu kama yata'adha banu adam apa namanya menyusahkan atau menganiaya Bani Adam dengan mereka dari kita bicarakan dari sisi hukumnya dulu. Yang pertama hukum memakannya. Pendapat para ulama ini berbeda pendapat, walaupun yang rajih saya katakan adalah boleh, ya, boleh, halal dan halal karena hukum asal daripada apa yang ada di dunia ini adalah halal kecuali ketika ada dalil yang mengatakan bahwa itu adalah haram Sedangkan makan bawang, makan basol, makan jengkol pada asalnya adalah halal. Halal. Walaupun sebagian mereka para ulama ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Tapi Allah alam ini adalah halal. Saya katakan makruh. Makruh, makruh itu ketika dikerjakan tidak mengapa, tapi ketika ditinggalkan mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala. Katakan makruh apabila sudah sampai ya ta'adza banu adam. Karena ilatnya adalah makruh di sana dibenci. Ilatnya adalah ketika dia mendolimi orang lain, makanya dikatakan makruh. Padahal hukum asal asal makanannya itu adalah halal. Ya, halal. Makanya ya kita kembali ke hukum makannya adalah halal. Akan tapi ketika menjelang sholat dia makan karena tadi Ketika mau sholat ada makanan kan didahulukan makanan dulu kan? Tidak hadarut ta'am la sholat bi hadarati di taam Tidak ada sholat ketika makanan sudah datang. Kebetulan makannya jengkol ataupun bawang gitu ya. Eh. Ya, maka dari ini kita kembalikan kepada kebijak atau masing-masing orang. Ini kita tidak bisa mengatakan bahwasanya e, makanan itu makruh atau haram. Ya, tapi makruh ketika dia masih berbau tidak bisa menghilangkannya. Apa? Ketika dia mau masuk ke ke masjid bahkan ya ada yata'adzabanu Adam ada kama yata'adzal malaika ada yata'adzabanu Adam mendolimi yang lain. Ini pun berarti bukan berarti ketika dia makan singkong terus maksakan diri sholat jamaah, sholat jamaahnya tidak sah. Ya. Sah-sah saja. Nah, cuman orang yang seperti ini boleh tidak terkena kewajiban untuk ikut sholat sholat jamaah sholat jamaah kalau ainu ta'amihi ain makanannya adalah halal wallahu taala alam kita sudah lewat ya cukup insyaallah tentunya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertama eh, pertemuan kali ini insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang telah kita sampaikan dan menjadikan timbangan pembuat kita timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.